Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalal Al Fauzan afabahullah. Perhatikan Kita lihat matan bagian atas itu kalam al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah muwafaquddin Kata beliau, wa yuhasibuhumullah tabaraka wa ta'ala. Ini kaitannya dengan kehidupan akhiratnya. Setelah mereka semua dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian diselesaikan urusan mereka, mereka mendapatkan syafaatul udma, Kemudian Allah Taala memperhitungkan amalan-amalan mereka. Wa yuhasibuhumullah tabarakallah taala. Dan Allah Taala kemudian apa? Menghisap mereka, memperhitungkan amalan-amalan mereka. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Takdirnya wa in kana amaluhum khairan fa jazaohu khairun wa in kana amaluhum syarran fa jazaohu syarrun. Kalau amalan mereka baik, balasannya pun baik. Kalau amalan mereka jelek, balasannya pun juga apa? Jelek. Man yazra' yahsud. Apa artinya? Man yazra' yahsud. Barang siapa yang dunia dia menanam, kelak dia akan memanennya. Kama tadi nutudan, Sebagaimana dia berbuat, dia akan diperlakukan sesuai dengan perbuatannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasannya itu tergantung dengan jenis amalannya. Kita lihat syarahnya. Qala syarihu atabahullah. bismillah. Berkata Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah dalam syarahnya itu, yuhasibhumullah. Allah Subhanahu wa taala setelah itu menghisap mereka, memperhitungkan amalan-amalan mereka. Al-hisab maknahu, hisab maknanya adalah iqafuhum ala a'malihim. Menghentikan mereka di atas amalan mereka. Tunggu dulu, berhenti dulu, tunjukkan amalannya. Wa munaqashatuhum 'alaiha dan mendebat mereka terhadap amalan tadi. Kamu benar dulu amalan seperti ini? Kenapa? Eh, untuk apa? Bagaimana? Sebabnya apa? Dipertanyakan itu. Nah, beda dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin eh, dihisap dengan cara yang mudah, maksudnya cuma disodorkan saja, setelah itu diampuni. Itu bedanya. Tapi kalau orang-orang kafir barakallahu fiik, Nah, hisapnya mereka bukan untuk mencari kebaikan yang akan dijadikan timbangan kebaikan Semuanya jelek orang kafir pasti neraka sudah. Paham ya? Tapi kita lihat di sini. Munaqashatuhum 'alaiha wa taqriruhum biha. Ya, menghentikan mereka di atas amalan mereka, kemudian mendebat mereka atas amalan tersebut dan mengajak mereka untuk mengakui amalan tadi. Nah, itu makna hisab. Amal kufar di garis itu biar nanti paham bedanya. Amal kufar, adapun orang-orang kafir, fa innahum la yuhasabuna muhasabatan muwazanah. Lihat ini. Adapun orang-orang kafir maka mereka tidak dihisab dengan hisapan yang ditimbang. Karena orang kafir amalan semuanya habaan mansura, bagai debu yang berterbangan enggak ada nilainya. Nah, Bainal hasanat wa tidak ditimbang antara apa? kebaikan dan keburukan, semua buruk. Li'annahum laysa lahum hasanat, ya kan? Karena orang-orang kafir mereka tidak memiliki kebaikan-kebaikan. Lah dulu di dunianya kan suka nyumbang dia. Bantu masjid 1M. Ya enggak? Nyumbang pada pesantren 2M. Itu semuanya enggak dianggap. Karena apa? Karena masih kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ya enggak? Apa ayatnya itu Hasan? Sebab enggak diterima sedekah mereka sebabnya apa? Karena kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ayatnya apa? Nah, wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Dan tidaklah menghalang-halangi mereka untuk terima nafkah-nafkah mereka, infak mereka, melainkan apa sebabnya? Karena kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga nggak diterima sama sekali walaupun di dunia dia nyumbang masjid 1M, nyumbang pada pesantren 2M. Ada nggak eh, pahala buat mereka? Ada nggak Mas? Antum? Nggak ada. Di dunia ditunaikan semua sudah. Kebaikan mereka langsung dikasih di dunia sebagai apa? Sebagai istidraj, hanya mengulur waktu saja. Di akhirat layamu yamutu fiha wala yahya di neraka enggak hidup enggak mati. Merasakan adab selalu wal billah. Allahumma salim salim. Kita lihat sini. Li'annahum laysa lahum hasanatun karena mereka tidak punya kebaikan sama sekali, walakinnahum yuhasabuna hisaban taqririn faqat. Naam. Akan tapi orang-orang kafir mereka dihisab dengan hisab hanya untuk mengakui saja. Dulu kamu berdosa, iya atau tidak? Benar atau enggak? Enggak usah berpaling, pasti. Nah itu. Hanya dipilih tangan mengakui saja. Nah, kita lihat. Nabi Amalihim. Nah, mereka diminta untuk untuk mengakui amalan mereka. Wayukiru Nabiha dan kemudian nah menetapkan amalan tersebut. Maksudnya dimintai untuk mengaku kemudian tetapkan bahwasanya itu adalah perbuatan dia. Wa amal mukminu di garis ini yang kedua, yang pertama orang kafir ini, yang kedua orang mukmin ini. Wa amal mu'minun fayuhasabuna hisaba muwazanatin baina sayyi'at wa hasanat. Adapun orang-orang mukmin maka mereka akan dihisab dengan hisab yang ditimbang antara kebaikan dan kejelekan. Lihat hadis bitaqah Hadis bitaqah itu termasuk salah satu hadis yang sangat mulia. Eh, yang menunjukkan bahwasanya terkadang yang ditimbang itu catatan amalannya. Bitaqah kartu yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Ditimbang di satu anak timbangan. Kemudian 99 catatan kejelekan. Bukan satu ya. 99 catatan kejelekan. Masing-masing catatan sejauh mata memandang. Waliyahudulillah. Namanya Orang itu udah pasrah sudah. Enggak bisa lagi, enggak ada kesempatan lagi sudah. Ternyata Allah telah ampuni. 99 catatan kejelekan tadi barakallahu fiik diletakkan di satu anak timbangan ternyata lebih berat apa? tokoh yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Famalat bihinna la ilaha illallah. Akhirnya lebih berat di timbangan tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala masyaallah. Kita ambil dikit lagi perhatikan. Wa minal mu'minin minan man la yuhasab abada Masya Allah. Inilah yang kita harapkan. Inilah yang kita berdoa. Semoga termasuk di, di antara mereka. Di antara orang yang mukminin ada orang yang tidak dihisap selama-lamanya. Masya Allah. Tapi ingat, ada beberapa kuncinya. Enggak sebarang orang. Hadisnya masyhur, ma'ruf. Eh? Yang di akhir hadis ada salah satu sahabat yang yang mengatakan meminta Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'al minhum." Ya Rasulullah, doakan aku biar termasuk mereka. Eh? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Anta minhum. Kamu termasuk mereka. Kamu termasuk mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Datang lagi satu orang. Ya Rasulullah, doakan aku biar termasuk mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Sabaqaka biha Ukasha. Ukasha sudah mendahului kamu. Nah, hadis apa itu? hadis seputar ini. 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, barakallahu fiik. Siapa? Apa ciri-cirinya? Pertama. Hmm? Nah, mereka adalah humul ladina Nah, kalau diurutkan ya, nah di antara tersebutkan orang-orang yang tidak berobat dengan kain, tidak berobat dengan besi dipanaskan. Yang kedua, antum mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, yang ketiga, antum ada empat. Orang-orang yang bertakwa itu benar teman yang masuk dalam hati saja. Ya nanti enak nyebutin hadisnya. Ayo naam. antum Antum hafal? Ayo bismillah. Orang-orang yang Orang-orang yang tidak bertatoyur Nah, mahsan. Kurang satu lagi. Nah, satu lagi. Eh, tafadhal. Bisa, Mas? Ayo. La ba'as. Nah. Fadal Abdullah. Eh, orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis itu. Sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Siapa mereka itu? Humul ladina la yastarqun, orang-orang yang tidak minta diruqyah. Merukyah orang lain enggak masalah, dia diruqyah pun enggak ada larangan, tapi jangan minta. Tolonglah hana dirukyah Ah, ah tolong dirukyah hana. Upayakan jangan minta. Bukan haram, cuman hilang keutamaan. Sering pahami? Nah, merukyah boleh, dia dirukyah enggak masalah, meminta dirukyah untuk dirinya itu dihindari kalau tidak terpaksa agar tidak hilang keutamaannya. rukyah itu enggak haram. La ba'sa bi malam takun syirkan. Boleh-boleh saja rukyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Yang pertama humul ladina la yastarqun. Yang kedua, wala yaktawun. Orang-orang yang tidak berubah dengan kai. Kai itu besi dipanaskan. Kalau di Arab sana di Yaman, anak pernah menyaksikan waktu itu secara sepintas itu ya. Nah, baru kalau sekilas gitu, ada orang luka kakinya, besi dipanaskan kemudian setelah itu kan nanti menjadi apa semacam bara api, ya enggak? Nah, menyala-nyala itu ya, warnanya kejingga-jinggaan, didiamkan sebentar langsung ditempelkan gitu Memang rasanya luar biasa, panasnya luar biasa, tapi setelah itu kering lukanya. Ini makruh hukumnya. Paham ya? Yang ketiga, wala yatatanyarun. Dan orang-orang yang tidak bertatanyur. tatonyur itu menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya. Tatanyur. Kenapa kok dengan burung? Karena waktu itu zaman-zaman jahiliyah Nah, atau masa-masa waktu itu barakallahu fi kebanyakan mereka kalau menentukan nasibnya dengan burung. Burung ke kanan, wah itu alamatul khair. Tanda baik ini berangkat kerja. Kok burungnya terbang ke kiri? Wah, sial ini, nggak berangkat kerja. Nah, para ulama telah menyebutkan tidak harus burung. Ingat-ingat ya, tidak harus burung. Antum menentukan nasib antum dengan cita pun sama aja. Oh, cicaknya bunyi terus ini. Gimana ini? Sial ini nggak berangkat kerja misalkan. Tatoyo atau tidak? Masuk juga nggak boleh. Paham ya? Ini kucingnya jadi sejati ngeang ngeang pak Bunyi terus gimana? Sial nggak berangkat kerja. Sama. Jadi ingat-ingat ya, ucapan Nah, tatoyur ini memang pada waktu, pada waktu itu kebanyakannya dengan burung, tapi bukan berarti kalau selain burung boleh tidak. Menentukan nasibnya hanya serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita bertatoyur dengan burung atau yang semisalnya. Yang keempat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka-mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Zaman sekarang masih ada kan menggunakan seperti itu? Kalau lihat burung apa? Burung gagak itu lewat di atas rumahnya atau lewat banyak segerombolan ada orang mati katanya. Allah musta'an. kala mendengar apa? Mendengar suara burung yang jarang dia dengar, wah ini kayak tanda-tanda eh, sial ini akhirnya macam-macam yang dia nah tafsirkan itu enggak dibenarkan dalam syariat ya barakallahu fiik. Naam. Kita lihat berikutnya. Yadkhulul jannata bi ghairi hisabin wala adab Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Masya Allah Kama fi hadis sab'ina alfan alladziina yadkhuluna al-jannata bil hisabin wal 'adzab. Sebagaimana dalam hadis 70 ribu orang yang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa ada Wa minhum, lihat ini kita selesaikan sampai bawah itu. Wa minhum dan antara mereka man yuhasabu hisaban yasira, ada yang dihisab dengan hisab yang mudah. Di antara mereka ada yang dihisab dengan hisab yang mudah. Perhatikan Wayang kalib ila ahli masrura kemudian kembali berkeluarganya dalam keadaan senang dan bahagia wa minhum dan di antara mereka manyuna yunaqash al-his nah manyuna yunaqash al-hisab udzib nah kita lihat sini yuskil wa yuskil alaihi al-hisab artinya di antara mereka ada yang apa Di debat dalam hisab tersebut Di debat. kamu dulu melakukan seperti ini buktinya ini ini saksinya karena nanti di hari kiamat kan semua saksi nanti Paham ya? Nah, tangannya bisa berbicara, kakinya juga bisa berbicara. Allahumma salim salim. Yang dengan itu nanti apa hisabnya berat. Waqat qala sallallahu salam wasallam man nuqsul hisab udzib. Barang siapa yang didebat di dalam hisab tersebut udzib, dia akan apa? Diazab. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di situ nanti barakallahu fiik. Nah, kalau ternyata dia itu amalan jeleknya lebih dominan, Paham ya? Kemudian tidak ada amalan kebaikan yang bisa mendukungnya, yang bisa menguatkan, itu dia ter, terancam azab. Kalau dia sahibul kabirah, pelaku dosa besar, tahta masyiatillah ya azza wa jal. Na'am barakallahu fiik, insya'a adabahu wa insya'a ghafara lahu. Tergantung dengan apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang paling selamat dan paling bagus dan itulah yang kita impikan, itu yang kita inginkan, itu yang kita berdoa agar termasuk di antara mereka yang mana? Yang tadi itu masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yaj'alana minhum wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yujannibana al fitan ma dhahara minha wa ma batan walhamdulillah rabbil alamin.